والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال الشيخ رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu landasan ibadah adalah adanya rasa istighfar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan keadaan kita manusia itu fuqara. Ya Yohanes antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia bahwa kamu itu seluruhnya adalah makhluk yang fakir, yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah dialah yang maha kaya yang tidak butuh lagi maha terpuji. Ketika satu sendi ini tidak ada di dalam hati seseorang, runtuhlah bangunan ibadah yang ingin ditegakkannya. Karena sifat ini ataupun Ras istighfar ini boleh dikatakan sebagai raja, adanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan salah satu dari tiga pilar-pilar ibadah bersama mahabbah dan al-khauf. Bersama mahabbah dan al-khauf. Nah, akan hancur ibadah seseorang ketika tidak punya raja kepada Allah tidak punya optimis, tidak punya harapan. Maka disebutkan ketika dia berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat seperti ini, Allahumma firli in ini menunjukkan futurur raghbah. Tidak adanya rasa harap. Tidak ada rasa ingin. Tidak ada rasa antusias untuk dia mendapatkan ampunan ataupun yang lainnya. Dalam hal ini di sini disebutkan termasuk rahmat. Juga yang itu yang pertama. Nah, menunjukkan dia tidak punya rahwah, tidak punya roja terhadap maghfirah Allah dan rahmat rahmat Allah. Nah, ini menunjukkan pula bahwa yang kedua kurangnya perhatian dia terhadap apa yang diminta qillatul ihtimam bil matlub. Kurangnya ihtimam, kepedulian, perhatian, respek terhadap apa yang di yang diminta. Enggak ada tanggapan, enggak ada respon, enggak ada perhatian kepeduliannya dan yakni nah terhadap apa yang di yang diminta. Nah, Seakan-akan ketika dia mengucapkan doa ini seakan-akan ketika dia mengucapkan doa ini kalau dapat ya alhamdulillah kalau enggak ya sudah menunjukkan tidak butuhnya menunjukkan dia tidak bu butuh ada rasa sebentuk rasa tidak tidak butuh kepada apa yang diinginkan nah, orang yang seperti ini keadaannya berarti kehilangan sifat iftiqar raja di dalam hatinya dalam ketika beribadah kepada kepada Allah. Padahal raja itu salah satu di antara pilar-pilar ibadah. Nah. Ini sisi lainnya. Nah. Yang sisi berikutnya ketika di nah ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini Pertama dalam hal ini doa yang dia panjatkan Allahumma firli in syi'ta ya Allah ampunilah aku kalau kau kalau kau kehendaki ya kalau mau yang engkau ampuni kalau tidak ya sudah kan merasa tidak butuh kalau dia berada dapatkan ampunan syukur kalau tidak ini juga menunjukkan apa ada ma'rifatihi bidzunubihi dia tidak kenal dengan dosa dirinya sendiri gak sadar dengan keadaan dirinya dirinya sendiri yang penuh dengan kezaliman, yang penuh dengan kejahilan. Nah, sekaligus tidak pula kenal dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengira bahwa rahmat Allah itu terbatas kalimat-kalimat ini juga yang terakhir menunjukkan bahwa orang tersebut tidak yakin terkabulnya doa doa yang dia panjatkan. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita nah, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan yakin akan dipenuhi, akan dikabulkan doa doa tersebut. Seperti yang ditunjukkan di dalam hadis ini, liya'zim al-mas'alah. Bulatkan tekad dalam meminta. Sungguh-sungguh. Bahkan apa namanya disebutkan lagi, ilhah. Memelas, mendesak. Desak artinya berulang-ulang sebutkan apa yang kita minta. Ya. Berulang-ulang. Tampakkan kepada Allah bukan hanya lisan kita yang meminta, hati kita pun betul-betul mengharap dan anggota badan kita pun menunjukkan tampak terlihat oleh Allah jelas ya Allah Maha mengetahui tapi kita tunjukkan kepada Allah memang kita iftikhar fakir kepada apa yang kita minta zimil mas'alah bulatkan tekad sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah dalam meminta kepada Allah seperti apapun yang kita minta hal yang yang layak untuk diminta zim supaya dia bulatkan tekad supaya dia Nah, betul-betul antusias dan yakin bahwa itu akan dikabulkan oleh oleh Allah. Nah, merasa bahwa dirinya banyak dosa urusan lain. Bagaimana nanti kalau tidak dikabulkan Allah? Jangan pikirkan. Allah menyatakan apa? Ana inda dhanni abdi bi. Falyadhun abdi masya'a. Aku di sisi dugaan hambaku padaku kata Allah. Bagaimana hamba itu menduga Allah? Kalau dia yakin bahwa Allah itu karim, Allah itu hayyun karim, yastahi an yarmudda abduhu yadaihi ila thumma yaruddahu sifran khaibatain. Nah. Allah itu maha pemalu lagi maha permurah dermawan. Ya. Tidak suka Allah melihat Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya kemudian turun dalam keadaan hampa. Tidak mungkin tidak dipenuhi oleh Allah. Nah, malu di sini bukan seperti malu malunya manusia makhluk. Sesuai dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, tidak serupa dengan dengan makhluk sifat-sifatnya, semua sifat Allah. Sifat mahabbah. Nah. Liya'zimil mas'alah. <clears throat> bukan hanya ini, bukan hanya dia dalam keadaan lisannya meminta, tapi juga hatinya nah, ikut dan anggota tubuhnya. Ini dia seperti ini kalimat ini dia asimil masalah bukan hanya terkait dengan masalah yang di doa. Apa yang apa yang kita lakukan pun ya, perlu untuk kita bulatkan tekad dan optimis itu akan berhasil. Nah, Paling dekatnya adalah misalnya kita dengan untuk mengapa punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Nah, tumbuhkan dalam hati bahwa itu mudah, sebagaimana yang Allah janjikan. Ya. Walaqad yassarnal al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Itu dimudahkan oleh Allah menjadi peringatan. Ya. Mudah dibaca, mudah dihafal mudah dimengerti maknanya. Nah, bulatkan tekad. Nah, fa innallaha la mukriha lahu. Sungguhnya Allah tidak ada yang bisa memaksa Allah. Jadi karena dengan kalimat-kalimat ini menurut orang yang meminta seperti ini seakan-akan ada sosok yang lain atau sesuatu selain Allah yang bisa menahan Allah jangan berikan. Nah, apa yang diminta si fulan. Seakan-akan menganggap seperti itu. Ada sesuatu yang membuat Allah itu terhalang. yaitu ada yang bisa menghalangi Allah untuk mem memberi maghfirah ataupun memberi amnam rahmat. Padahal Allah Subhanahu wa taala la mukriha lahu, tidak ada yang bisa memaksa memaksa Allah. Nah, kemudian dalam riwayat Muslim wal yu'azzim wal yu'azzim raghbah, perbesar harapannya, antusiasnya, keinginan yang untuk mendapatkan pengabulan, terkabulnya do doa. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'dahu. Karena tidak ada bagi Allah itu yang besar dari apa-apa yang diberikannya. Nah, pemberian Allah itu nah, tidak Allah pandang besar apa yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga eh, mungkin kalau kesesama kita kan kalau meminjam misalnya meminta bantuan itu seakan-akan ketika kita menyebutkan mungkin misal harta ataupun sesuatu benda itu mungkin besar bagi orang tersebut sehingga apa membuat dia tidak enak mau mengeluarkan atau kita pun juga tidak enak untuk meminjamnya mau minjam uang sekian juta misalnya puluhan juta ini berat bagi orang itu mungkin nah tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang besar nah, karena Allah mah maha besar dari segala dari segala sesuatu. Sehingga orang-orang yang meminta kepada Allah hal-hal yang seperti ini hendaknya dia mantapkan permintaannya dan dia perbesar keinginannya, antusiasnya untuk dikabulkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan kalimat insyita ini tadi adalah ta'liq ya menggantungkan dengan kehendak Allah yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa seakan-akan menyiratkan <clears throat> Allah itu ada yang memaksa bahwa seakan-akan di belakang Allah itu ada yang mampu menahan Allah untuk tidak agar Allah tidak memberikan ampunan atau ma'an rahmat. Nah, ini yang ke yang pertama. Yang keduanya, nah, seakan-akan apa yang diminta itu adalah perkara yang besar dalam pandangan Allah. Nah, seakan-akan perkara yang besar yang mungkin Allah tidak kehendaki. Padahal Allah la yata'azumuhu syai'un a'ta. Tidak ada yang besar dalam pandangan Allah. Allah memberikannya kepada siapapun. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga disebutkan bahwa kalimat ini menunjukkan tadi sudah kita sebutkan seakan-akan orang yang meminta itu ogah-ogahan minta kepada Allah. Kalau dapat ya syukur, kalau tidak ya sudah. Ini ada rasa tidak butuh dengan apa yang di, diminta. Nah, maka ini perkara yang tidak boleh untuk dilakukan dalam masalah apapun. Nah, dalam masalah ini permintaan apapun yang kita inginkan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. nah. Memang dari sisi kita mungkin kita jadi perasaan kita mungkin ada ya, tapi jangan terucap. Artinya gini, perasaan kita dengan karena kita banyak dosa, kesalahan, Mungkin kita ragu apakah doa kita diterima oleh Allah, didengar oleh Allah, dikabulkan atau tidak. Tapi itu dari sisi kita, bukan dalam artian kita limpahkan kepada Allah keraguan tadi bahwa nah Allah nggak mungkin mengabulkan doa saya karena saya banyak dosa. Bukan seperti itu. Itu suudon kepada Allah. Tapi tetap optimis. Dari sisi kita, kita memang suudon. Nah, jelek terhadap penilaian terhadap diri kita karena banyaknya dosa barangkali karena saya banyak makan yang haram sehingga doa saya ter, tidak terkabul banyak maksiat sehingga doa saya tidak didengar nah ibadah saya kurang sehingga doa saya tidak sampai kepada Allah nah, ini boleh tapi kita tetap husnudan kepada Allah bahwa Allah karim Allah maha pemuh, maha pemurah pasti Allah mem, memberi pasti Allah mengabul mengabulkan nah ya yeah Ya, ini yang harus kita nah, kita tumbuhkan sehingga ketika meminta kepada Allah bagaimanapun keadaan kita tetap kita meminta kepada Allah dan husnudzan bahwa doa itu pasti akan dikabul dan didengar dan dikabulkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi dalam ayat-ayat banyak Allah menyebutkan bahkan perintah juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Mana yang dipilih? Nah, perasaan seperti itu muncul karena kita merasa berdosa. Perbaiki lebih, diri lebih dahulu. Nah, tetap sambil tetap dengan nah, husnudzon kepada Allah. Qala Syekh rahimahullah bab qaul Allahumma firli in syi'ta. Jadi beberapa hal di dalam hadis ini dalam bab ini ya sehingga boleh dikatakan sebagai alasan kenapa dimasukkan ke dalam bab hmm, dari kitab tauhid karena ucapan-ucapan ini menunjukkan nah apa namanya menyelisihi atau bertentangan dengan salah satu dari roh tauhid ini adanya sifat istighfar kepada Allah. Nah iftikarnya seorang hamba kepada Allah itu adalah ibadah dan itu salah satu bentuk pilar jadi dari apa namanya raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ini tidak ada berarti halal dalam tauhid tauhidnya. Maka ini adalah kalimat apa namanya? Bab ini merupakan tahzir dan tandih bagi mereka yang punya sifat seperti ini. Nah, untuk dihilangkan atau berhenti atau jangan sampai punya sifat nah lemah. Ya. Tidak punya optimis. Ya. Qala bab qaul Allahumma ighfirli in syi'ta al-umur kulluha wa in kanat bi masyiatillahi wa iradatihi al-umur wa in kanat bi masyiatillahi wa iradatihi meskipun berbagai perkara itu memang karena masyiatullah dan kehendaknya, keinginannya Allah. Fal matalib diniyah fal matalib diniyah berbagai tuntutan yang sifatnya diniyah kasu'alir rahmah mengharapkan rahmat wal maghfirah wal matalib dunyawiyah al mu'inah ala din juga urusan-urusan dunia yang membantu mendukung agama kasualil afiyah war rizqi wa tawabi dzalik seperti meminta kesehatan, rezeki dan semua yang mengikutinya. Qad umira al-'abdu an yas'alaha min rabbih talaban mulihan jaziman. Semua itu diperintahkan kita untuk memintanya kepada Allah mulihan dalam keadaan mendesak, memelas berulang-ulang, terus-menerus, tidak berhenti. Maksudnya tidak berhenti bukan terus nah, tapi ada namanya ya. Selalu ingat selalu meminta kepada Allah. Talaban mulihan. Taliban mulihan dalam keadaan dia betul-betul meminta kepada Allah mendesak. Mendesak jaziman yakin. Wa hadha talab ainul ubudiyah wa mukhuha. Permintaan yang seperti ini inilah intinya ibadah dan nah, hakikat ibadah tersebut. Adanya apa? Istiqar tadi. Raghbah. Adanya rah, raghbah yang besar. Nah. Wala yatimu dzalika illa bitalabil jazim. Dan itu tidak sempurna kecuali dengan permintaan tuntutan yang mantap, yang pasti yang meyakinkan. Dia tidak ragu-ragu dalam meminta. Alladzi laisa fihi ta'liqun bil mashi bil mashi'ah Yang tidak ada di situ ta'liq menggantungkannya dengan kehendak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ma'murun bihi. Karena itu memang diperintahkan oleh Allah wastaghfiru wad'u ud'uni astajib lakum. Wa huwa khairun mahdun la darara fihi. Dan itu adalah kebaikan murni tanpa ada doror di dalamnya. Wallahu ta'ala la yata'adhamuhu syai'un. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang besar dalam pandangan Allah satu pun. Wa bihada yadharul farq. Tidak ada yang mengalahkan kebesaran Allah juga. Wa bihada yadharul farq baina hada wa baina su'ali ba'dil matalib al-mu'inah al-mu'ayyanah allati la tahaqqaqu maslahatuha wa manfaatuha. Nah, dengan penjelasan ini jelaslah perbedaan antara doa yang seperti ini dan permintaan sebahagian matalib yang tertentu yang tidak jelas maslahat dan manfaatnya, yang belum jelas apa hasilnya. Nah, kalau maghfirah dan rahmat kan jelas. Nah, maghfirah itu diampuni minta pengampunan kepada Allah atas dosa-dosanya yang lalu. Nah, warahmah itu minta diampunkan pula dijaga oleh Allah dari dosa yang akan datang. Jika ini disebutkan bersamaan. Ini diantaranya keterangan Syekh Muhammad bin Salim Mereka minta Allah maghfirli warhamni itu dia meminta kepada Allah ampunan terhadap dosa yang telah lalu dan rahmat kepada Allah itu agar dijaga dari dosa-dosa di masa yang akan datang dan diberi taufik untuk tidak terjatuh ke dalam dosa atau kalaupun jatuh tidak merugikan dia. Artinya apa dia cepat taubat dan kembali minta minta ampun. Wala yajzimu anna husulaha khairun lil abd. Nah, dan wala yujzam anna husulaha khairun lil abd dan tidak bisa dipastikan bahwa terwujudnya permintaan yang diminta tadi itu kebaikan bagi seseorang. Ada ada urusan-urusan tertentu yang kita tidak tahu apa apa yang manfaatnya bagi kita, faedahnya bagi kita. Dan juga tidak bisa kita pastikan bahwa kalau itu terwujud, itu pasti mendapat kita mendapatkan kebaikan dari situ. Nah, Misal kita mau safar, nah, mau menikah, nah, minta kepada Allah pilihannya. Kita nggak tahu bagaimana nantinya. Benarkah kita akan dapatkan kebaikan dengan memilih dia atau safar ke sana untuk dia berniaga di sana? Ini Gantungkan itu gantungkan kepada kepada Allah. Fal abdu yas'alu rabbah maka seorang hamba itu meminta kepada Rabbnya wa yu'alliquhu ala ikhtiyari rabbih dan dia serahkan kepada Allah, dia gantungkan kepada Allah permintaan tadi kepada kehendak kehendak Allah atau pilihan pilihan Rabbnya. Lahu nam untuk dia. Aslahal amrain, mana yang paling baik, paling bermaslahat dari dua urusan tersebut. Kad doa il seperti doa yang ma'thur juga اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي Watawafani idza alimtal wafata khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku. Dalam badan dia sakit, berat misalnya. Nah, hidupkan aku jika memang hidup itu lebih baik bagiku. Dan wafatkan aku jika engkau tahu wafat itu baik-baik bagiku. Nah, ini juga. Nah, boleh seperti ini? Boleh. Karena memang dia diajarkan doa seperti ini. Wa kadu'a istikharah. Dalam keadaan mungkin dia putus asa untuk sembuh. Dalam keadaan sudah putus asa untuk sembuh, sudah berobat, nggak bisa lagi kemana-mana terbaring di atas pembaringannya, sakit, dirawat orang, mungkin menyusulkan keluarganya atau yang lainnya di rumah sakit. Nah, boleh dia minta seperti ini. Tapi dia dalam keadaan juga dia berharap sembuh. Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Ini bukan dia menyerahkan murni kepada apa namanya? Bukan seperti doa yang tercela di atas, tidak. Nah, kalau yang tercela ini Rasulullah malah mengabarkan sebagai bentuk larangan. Nah, kalau dalam doa ini Allah Maha ini ini diajarkan oleh Rasulullah. Berarti ini sunnah yang boleh kita baca sewaktu waktu menimpakan kita keadaan keadaan ini. Qala Allah wa kadu'a istikharah seperti doa, istikharah. Minta dipilihkan oleh Allah urusan ini. Safar ini jadi atau tidak Nah, melamar ya, pekerjaan. Jangan mungkin ah, hanya melamar saja. Nah, ya. Nah, minta kepada Allah agar dipilihkan oleh Allah baik untuk dunianya saat itu juga dan juga baik untuk agamanya. Baik pula untuk akhiratnya. Nah, ini yang harus di Nah, perhatikan. Qala fal nam fafham hadzal farq al-latif al-badi' baina talabil umurin nafi'ah al-ma'lumun naf'uha wa adamu dharariha. Maka fahamilah perbedaan yang halus dan indah ini antara permintaan-permintaan perkara-perkara yang bermanfaat yang jelas-jelas manfaatnya tidak ada mudaratnya wa anna da'i yajzim bi talabiha wa la yu'alliquha di mana seorang dai meminta dengan mantap yakin, pasti dan tidak menggantungkannya dengan masyiatullah, menyerahkannya kepada Allah, terserah engkau ya Allah. Ini yang mana? Nah, ya ini hal-hal yang sudah pasti manfaatnya, sudah pasti nasih apa maslahatnya, tidak ada mudaratnya, maka tidak boleh dia menggantungkan harapannya dengan masyiat Allah. ya ya'jizim ya'zimil mas'alah. Wa baina talabil umur allati la yadri al amdu an awaqibiha. Antara juga nah dia ini dengan masalah-masalah atau perkara-perkara yang diminta oleh seorang hamba dalam keadaan dia tidak tahu bagaimana akibatnya. Nah, bagaimana hasilnya? Wala rujhana naf'uha nuf'an wala rujhana naf'uha ala darariha. Tidak bisa dia rajihkan tidak bisa dia timbang, dia nilai mana yang lebih bermanfaat. Manfaatnya antara dua perkara tersebut. Dan kalau misalnya ada mudaratnya, antara manfaat dan mudarat ini tidak bisa dia rajihkan salah satunya. Fadda'i yu'alliquha ala ikhtiyari rabbih. Maka orang yang berdoa itu menyerahkannya kepada pilihan pilihan Rabbnya. Alladhi ahata kulli syai'in ilma. Yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Kudratan warahmatan walutfan. Juga kudratnya, rahmatnya, dan kelembutannya. Nah, ini yang harus di, ya, diperhatikan. Jadi ada perkara-perkara yang kita minta itu jelas-jelas pasti manfaatnya. Tidak ada mudaratnya. Ya, seperti tadi dicontohkan dalam bab ini dengan maufirah Jelas kita sangat butuh kepada maghfirah Allah. Rahmat jelas sangat butuh kepada rahmat Allah. Nah, nah kalau perkara-perkara yang kita ya, apa namanya perkara-perkara yang lain misalnya dalam urusan dunia, nah, kita kan tidak tahu bagaimana kesudahannya. Nah, boleh jadi yang kita pandang baik bisa jadi bukan kebaikan. Nah, boleh jadi yang mungkin kita artinya yang kita sukai, ya kita harapan kita demikian, belum tentu kita mendapatkan kebaikan dari situ. Dan belum tentu juga sesuatu yang tidak kita menyenang, tidak menyenangkan kita, tidak kita sukai, belum tentu juga jelek bagi kita. Bahkan mungkin juga sebalik sebaliknya. Nah, maka gantungkan kepada Allah perkara-perkara yang seperti itu keadaannya. Nah. Qala rahimahullah fihi nah. Baik, nah, di sini ada dua sisi yang penting. Sisi lain disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin munasabatul bab minat nah, lit tauhid. Hubungannya dengan tauhid. Yang pertama dari sisi rububiyah. Berarti kan orang yang meminta kepada Allah dengan cara seperti ini kan ragu dengan rububiyah Allah. Nah, ragu dengan kesempurnaan rububiyah Allah. Dari sisi itu dari sisi <clears throat> rububiyah. Dari sisi hambanya menunjukkan apa? Istighna anhu anil an rabbih. Nah. Istighna'ihi an rabbih. Adanya rasa tidak butuh kepada Allah. Merasa tidak perlu Nah, ini kan sudah ada sebentuk apa? Kibir. Nah, som, sombong. Nah. Baik, fihi masail. Al-ula an-nahyu anil istithna fid du'a. Larangan untuk mengucapkan ini istithna dari istithna. Istithna itu syarat persyaratan ya. Maksudnya mensyaratkan dalam berdoa. Maksudnya di sini terkait dengan hal-hal yang mungkin pasti. Hal-hal yang pasti maslahatnya kemudian dia istifna, Nah, maksudnya menggantungkannya kepada masyiatullah. Karena kalau Secara umum lil artinya dikatakan istisna itu syarat. Dalam bab yang lalu mungkin kisah tiga orang yakni Bani Israel yang buta, belang, botak itu kan didoakan oleh malaikat. Kalau kamu dusta ini kan juga syarat. Bukan itu yang dimaksud ya bukan itu yang dimaksud ya, itu kan juga syarat kalau kamu dusta semoga Allah kembalikan kamu seperti dahulu nah, jadi maksudnya istifna itu bukan itu ya nah maksudnya ini istifna di sini dia ya, syarat di situ artinya mempersyarat um, apa namanya terkait apa menggantungkan permintaan yang sudah pasti manfaatnya itu kepada kehendak Allah. Nah. Yang kedua, bayanul illah fidalik. Nah, menjelaskan tentang illahnya. Alasan kenapa dilarang. Nah. Pertama di situ disebutkan seakan-akan Allah itu ada yang memak bisa memaksa Allah. Artinya di sini bisa memaksa Allah seperti tadi disebutkan, ada sosok yang bisa menahan Allah untuk mem memberi atau menahan pemberian. Nah. itu maksudnya. Nah, mukrih. Kemudian yang kedua, seperti disebutkan di situ, fa innallaha la yata'azamuhu syai'. Nah, seakan-akan yang kita minta itu adalah perkara yang besar di sisi Allah. Berat untuk Allah berikan gitu. Terlalu besar untuk diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak ada satupun yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nah. Sehingga membuat Allah tidak mampu untuk memberi memberinya kepada kita. Tidak. Ya, la yata'adhamuhu syai'un. Ya. Ilat yang ketiga apa? Nah, istighna'ihi an rabbihi. Adanya rasa tidak butuh seseorang kepada Rabbnya. Dan ini juga bisa menunjukkan ke apa? Kekibiran dia. Ya. Kalla innal insana la arra'ahu stagna. Kalau dia sudah punya sifat istagna kepada Allah, tidak butuh, dia akan melampaui batas. Kemudian yang ketiga, salisah qauluhu liya'zimil mas'alah. Sabda Nabi SAW, liya'zimil mas'alah. Bulatkan tekad dalam meminta. Sungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, tidak hanya dengan suara nah, yang menghiba kepada Allah. Hati yang betul-betul juga punya tekad. dan nah, ikuti lisan kita itu meminta pada Allah, Allahumma firli warhamni. Nah, nah, ya, pasrah dan betul-betul mengharap. Nah, kemudian juga tampakkan pada Allah melalui anggota badannya. Nah, betul-betul sangat berharap Allah ya, mungkin dengan tangis, dengan suara yang lirih berbisik diulang-ulang. Nah, menyebut-nyebut nama-nama Allah yang maha indah Nah, ini membantu. Nah. Kemudian <clears throat> Ar-rabi'ah i'dhamur raghbah, memperbesar raghbah. Nah, i'dhamur raghbah seperti dalam hadis li yu'azzim ar perbesar antusiasnya, harapannya optimisnya. Nah, perbesar optimisnya minta kepada Allah itu berdoa kepada Allah. Termasuk juga bukan hanya nah dengan lisan ketika kita meminta sesuatu duduk bersimpuh mengangkat tangan termasuk juga dalam ibadah kita yang lain salat misalnya ya salat itu semuanya terkumpul doa nah, kita nampakkan kepada Allah lewat gerak tubuh kita takdir, bacaan-bacaan kita rukuk kita mengharap Allah sayang, mengharap Allah merahmati kita dengan keadaan kita yang ruku, yang sujud, mungkin sambil menangis, nah membaca dengan pelan-pelan satu-satu, seakan-akan nunggu Allah menjawab ketika membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, ya, nah perbesar rahubah. Jadi tidak hanya dari lisannya dia meminta, hatinya juga apa namanya ikut optimis, tapi juga seluruh keadaannya. Al-khamisah ta'lil li amr. Yang kelima ta'lil Di qawlihi la yata'azamuhu syai'un a'ta. Nah, perintah Allah tadi, perintah Rasulullah tadi wal yu'adzim raghbah. Nah, itu karena Allah itu la yata'azamuhu syai'un a'ta. Tidak ada yang besar yang Allah berikan kepada siapapun. Juga Nah, ta'lil yang lainnya itu fa innallaha la mukriha lahu. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nah sekarang bab berikutnya. Ini terkait dengan bab yang sebelumnya dalam masalah asma wa sifat. Juga beberapa bab sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW mengganti beberapa nama. Seperti bab 45. Kemudian bab 46 termasuk ihtiram asma'illah. Nah, la yaqul abdi wa amati. Ini ditujukan kepada pemilik-pemilik budak. Nah, jangan dia mengatakan abdi wa amati kepada budaknya di hadapan mereka. Nah, walaupun mungkin nah ini juga tuntunan. Makanya kita belajar tauhid itu bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Allah dalam artian keikhlasan ibadah, tapi juga adab. Adab tata krama, etika. Itu diajarkan dalam pelajaran tauhid. Kalau orang itu sudah baik adabnya kepada Allah, kepada yang lain mengikut. Pada yang lain pun dia akan terikut. Nah, ya. Yang pertama sekali misalnya apa? Dalam nah, lafat-lafatnya pun terjaga. Nah, juga apalagi dalam sholatnya. Kalau sholatnya sudah bagus, penuh dengan adab, etika, santun, nah, tertib, yang lain akan terikut. Makanya sejak dahulu bangal ya para a'immah itu menjadikan sholat itu sebagai tolak ukur. Datang mereka ke suatu tempat ingin cari guru, dilihat dulu sholatnya. Ternyata tidak beres, tidak jadi Tidak jadi ngambil hadis, tidak jadi jadi ngambil ilmu pada orang tersebut, ditinggal. Biar padahal sudah berbulan-bulan berjalan atau sebulan dalam perjalanan mau mencari seorang guru hmm, mendapatkan hadis yang dia sholatnya tidak bagus nah, ditinggal nah ini belajar tauhid bukan hanya kita belajar apa namanya tentang mengenal Allah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan semua sifat juga dalam mendidik kita untuk menjadi orang yang beradab, bukan menjadi orang yang biadab. Jadi orang yang beradab, beradab kepada Allah. Ini pangkal ini yang awal. Kalau orang itu sudah mampu untuk memiliki adab yang lurus kepada Allah, kepada yang lain juga akan terbawa. Nah, Qala rahimahullah fi sahih juga sahih Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum at'im rabbak janganlah salah seorang kamu berkata kepada budaknya pelayannya atau at'im rabbak. Nah, beri makan. Ya padahal pinginnya apa? Memajikan atau tuan. Nah, nah ini kalimat ini kan artinya walaupun itu sangat jauh tapi dilarang oleh Rasulullah SAW untuk apa? Adab ihtiram. Nah, terkait dengan sifat Allah. Walaupun nama ini juga nah, artinya ketika nama ini disandangkan kepada yang lain sebagai mudhof itu dia berarti tidak mutlak. Nah, bukan hanya milik Allah. Rabbatul bait, Rabbul bait, Rabbud dar, Rabbu, Rabbul ibil, nah, pemilik. Nah, wadi, wadi Rabbak, beri wudu. Nah, majikanmu. Tapi hendaklah dia mengatakan waliyakul sayyidi wa maulaya. Artinya supaya nah mengatakan kepada budak itu nah im sayyidak nah wadi sayyidak nah. atau im maulak wadi maulak nah. wala yaqul abdi wa amati nah, nah kalau menyapa namanya si budak juga dilarang. Jadi kalimat-kalimat sayyidi wa maulai ini larangan pula kepada para budak, para majik, para pelayan, para hamba sahaya. Jangan mereka mengatakan kepada majikannya Robku. Nah, ya. Tapi dia mengatakan tentang majikannya itu sayyidi. Hada sayyidi. Laisa rabbi, bukan rabbi, bukan dengan kalimat rabbi. Hada maulaya. Ini maulaku. Hmm. Bukan dia mengatakan Rabbi. Tidak boleh. Walaupun maksudnya sama. Walaupun maksudnya sama. Wala yaqul abdi wa amati. Dan sang majikan tidak boleh mengatakan kepada budaknya itu. Abdi, hada abdi, wa amati. Tidak boleh. Walaupun maksudnya sah sama dengan perkataan berikutnya perintah ini Rasul dari Rasulullah wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Walaupun maknanya sah sama, tapi kalimat dia mengatakan abdi wa amati itu tidak boleh, tidak pantas. Ya. Nah, tidak pantas. Ya. Berusaha untuk menjauhi, bersih dari fitnah sejauh jauhnya. Artinya ini, nah mungkin apa namanya sangat jauh mungkin orang itu terjerumus, tapi syaitan kan mampu. Nah, menggelincirkan. Lisan kita mungkin mengucapkan, tapi hati kita, pikiran kita siapa yang tahu? Nah, digoda digoyang oleh setan hingga ketika dia mengucapkan abdi. Nah, ini bahayanya. Satu nah, satu sisi yang lain. Ya. Nah, nah seperti itu juga ya. Nah, ini banyak bisa diambil faedah banyak ini sebetulnya juga bahwa kita, nah, kita talabatul ilmi jauh-jauh dari hal-hal yang bisa walaupun itu mungkin sangat mustahil ya, tapi jauh dari tempat-tempat yang menimbulkan apa membuat kita tergelincir. Nah, menjauhi dari fitnah apapun juga. Nah, lebih-lebih fitnah-fitnah yang terjadi sekarang ini. Jauh, jangan nyerempet-nyerempet bahaya. Nah, fitnah yang paling berat yang ditinggalkan oleh Rasulullah nah, dari kalau jadi sisi perempuan, dari sisi wanita, maka jauhi sejauh-jauhnya. Jangan nyerempet-nyerempet bahaya. Nah. <clears throat> membuka peluang ya nah berhubungan dengan wanita yang bukan mahram atau yang perempuan membuka peluang berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram syaitan akan bermain nah, ini perlu nah, maka ini dalam segala hal dalam perkara yang seperti ini walaupun sangat jauh, itu dididik kita oleh Rasulullah untuk mempunyai lisan yang lurus, adab yang lurus, lebih-lebih dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Nah, Qala Syekh rahimahullah bab la yaqul abdi wa amati wa hadha ala wajhi al-istihbab an ya'dil al-abdu yani disunnahkan dianjurkan seorang hamba beralih an qauli abdi wa amati ila fataya wa fatati beralih dari ucapannya abdi wa amati abdi budak laki-laki amati budak perempuan kepada menggunakan istilah fataya wa fatati maknanya sama maknanya sama artinya secara bahasa Indonesia sama nah tahaffudan demi menjaga anil lafdil ladzi fihi ihamun wa Menjaga dirinya dari lafaz-lafaz yang di situ menimbulkan kesalahpahaman dan hal-hal yang ditakutkan. Walau ala wajhin bain, Walaupun dari sisi yang jauh. Nah, walaupun sangat jauh tidak mungkin. Nah, apalagi di zaman itu para sahabat, orang yang sudah bertauhid. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW seperti itu, apalagi kita. Nah, Nah, banyak hal ya Rasulullah pun juga mengingatkan bahkan berbuat misalnya, apa namanya eh, nah ketika malam datang Bunda Sofia bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha menemui Rasulullah yang sedang etikaf berbincang sampai agak larut kemudian ditemani oleh Rasulullah pulang kan dalam waktu itu belum ada lampu penerangan di jalan dua orang sahabat lewat di depan Rasulullah bergegas. Rasulullah panggil, "Ana rislikuma innaha Safiyyah." Subhanallah kata mereka, "Masa kami curiga sama engkau ya Rasulullah?" Tidak apa-apa, supaya jangan setan masuk melemparkan sesuatu dalam hati kalian. Subhanallah. Ya. Nah, ini juga ajaran dia di dibimbingan dari Rasulullah seperti ini juga untuk kita menjaga diri. Nah, terang-terangan, tegas-tegasan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan orang. Nah, orang apa menyebabkan apa menuduh kita, ya. Nah, terutama para tolabah selalu diingatkan, ya. Dalam pelajaran Hilyatul Talibil Ilmi yang disyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al disebutkan tidak pantas talabah itu berada di tempat-tempat yang penuh dengan iham. Ya, membuat orang salah paham dan tidak boleh para ini tolaba itu untuk melakukan mudarah. Mudarah saja itu mereka tidak pantas. Mudarah ini dia bergaul dengan orang-orang yang kebanyakan tanpa dia luntur kepribadiannya. Ini dilarang. Untuk orang tolaba dilarang. Dan kita semua tolaba. Kita semua tolaba. Apalagi mudahana. Apalagi mudahana. Yang mereka memang fasatu dehinu wayu dehinun. Kalau kamu bermudahana, mereka pun juga Nah, lebih-lebih lagi diuntal, artinya ditelan. Terbawa oleh mereka, ikut gabung mereka. Kita memang nggak mungkin nggak, masya Allah datang ke sana pakai komis atau pakai sarung, masya Allah yang lainnya nggak mungkin. Nah, imam, ya, artinya apa? Kita duduk di sana dalam keadaan kita tidak mengingkari mereka, itu sudah sudah sebuah kesalahan. Atau kita diam di sana, itu juga sebuah kesalahan besar. Nah, makanya para tolabah walaupun apa jangankan hanya mudara yang mudah, mudahana mudarah pun dilarang nah, jauhkan diri dari tempat-tempat yang penuh dengan artinya membuat orang salah paham dengan kita jaga sum'ah nah, dirinya sebagai seorang palaba qala rahimahullah walaysa haraman bukan perkara yang haram Ya, kalimat tadi dia menyebutkan rabbak. Nah, itu bukan perkara yang haram. Wa innamal adab. Itu hanya sekedar adab, nah, tata kerama. Kamalut tahaffud bil alfadhi thayyibah. Menjaga kesempurnaan penjagaan diri menggunakan lafaz-lafaz yang thayyibah. Lafaz-lafaz yang yang baik. Allati la tuhimu mahduran biwajhin yang tidak menimbulkan kecurigaan atau hal yang menakutkan dari sisi manapun, bersih, tidak membuat orang curiga dan salah faham. Nah, keberadaan kita tidak membuat orang salah faham dan curiga. Nah, ini dalam hal, nah itu dalam ini dalam hal lapan. Nah, misalnya dalam hal tadi tempat misalnya pergaulan, nah, ya, nah Tinggal antum karena para tolaba mana enggak banyak ya. Tapi yang antum sudah yang ikut mungkin yang apa kita juga. Nah, yang mendengar mereka punya anak di sini diingatkan. Nah, ya. Biasaan duduk di pinggir jalan, walaupun mungkin tidak, nah bukan perkara yang haram, dan seperti kata Abu Sayyid Al-Khudri, la min kita mungkin mesti mau tidak mau harus duduk Ya. Nah, ya. banyak hal yang bisa menjadi apa namanya itu bisa menjadi menimbulkan kecurigaan, salah paham orang. Ya. Lebih-lebih para tolaba. Qala fa innal adab fil alfaz dalilun ala kamalil ikhlas. Etika ataupun sopan, sopan santun di dalam lafaz itu tanda kesempurnaan keikhlasan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, bahasa itu menunjukkan bu, budi, santun dia berbahasa. Ya. Nah, bahasa itu menunjukkan budi. Pilihan katanya, intonasinya dengan orang tua beda dengan dengan sesama. Nah, cara berbicaranya. Nah. Khususan hadhil alfad allati hiya amastu bihadzal maqam. Lebih-lebih lafat-lafat ini yang memang sangat penting di dalam posisi seperti ini. Nah, jadi larangan ini di sini bukan larangan yang sifatnya haram, tapi takdir, ya atau irsyad. Nah, walaupun mungkin dalam apa namanya seperti dikatakan oleh saya tadi jauh orang itu mengatakan nggak mungkin dia menganggap dirinya, tapi syaitan kan bermain. Nah, kalimat seperti ini apapun juga itu bisa menjerumuskan kita dalam artian kita dihinggapi oleh syaitan untuk diselewengkan pikiran kita jadi kacau. Nah, qala rahimahullah fihi masail. Al-ula an-nahyu an qauli abdi an qaul abdi wa amati. Larangan dari ucapan jangan mengatakan abdi wa amati. Pada budak, pada pelayan, Atau walaupun misalnya guyon lah. Rasanya tidak pantas juga. Ya. Nah. طيب قال رحمه الله الثانية لا يقول عبد العبد لسيده ربي ولا يقال له أطعم ربك larangan di atas, perjalanan di atas. Ya, dan janganlah seorang budak mengatakan kepada majikannya, Robbi. Hmm, tapi harus mengatakan apa? Ya Sayyidi atau ya lo ya Maulaya. Wala yuqalu lahu dan jangan dikatakan kepada si siapa? Ya ini untuk si budak si majikan tadi atau imrabbak. Nah, jangan katakan menjadi artinya si budak tadi jangan disuruh nah Dikatakan kepada dia, Atu'im im Nah. nah. Jangan berkata kepada si budak tadi dengan mengatakan dengan kalimat seperti ini, im robbak, Tidak boleh. Asalita nah. yang diambil dari uh, kalimat tadi. La yakul ahadukum im robbak. Asalita saalimul awal qaul fataya wa fatati wa gulami mendidik, mengajari yang pertama ini si majikan, mengajari si majikan untuk mengucapkan fataya wa fatati wa gulami. Ini mengganti kalimat abd itu dengan atau amah dengan kalimat ini fataya wa fatati wa gulami. arabiah ta'limu tsani, mengajari si budak. Qaul sayyidi wa maulaya. Nah, supaya dia mengucapkan menyebut majikannya itu dengan sayyid bukan dengan Rob. Al-khamisah tanbih lil murad. Wa huwa tahqiqut tauhid hatta fil alfaz. Yang kelima, mengingatkan kita apa maksudnya kenapa dilarang kalimat ini, yaitu membersihkan tauhid hatta dalam hal lafal. Nah, ini kalimat yang subhanallah yang halus, yang jauh Bagaimana dengan kalimat yang lebih besar dari itu misalnya kalau tidak ada si fulan kita tidak selamat. Kalimat-kalimat seperti itu lebih berat mana? Yang kecil saja ini di, kita dijaga untuk untuk jangan sampai terjerumus. Nah, apalagi yang besar seperti tadi. Terkait langsung dengan rubuh rububiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik ini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan bab berikutnya. 真主啊，求你。